Sebelumnya tentang masalah mengatur sholat. Di dalam sholat mengatur sholat itu adalah wajib, hukumnya adalah wajib. Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, istawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis sholat. Dalam riwayat yang lainnya fa inna fa inna iqamat istauzu fa inna iqamatan fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Ada iqamati shalah, ada tamamis shalah. Sempurnakan shofmu karena kesempurnaan shof adalah termasuk kesempurnaan sholat atau termasuk mendirikan sholat. Shof diatur dengan rapi, Bahkan soft yang baik adalah soft sebagaimana ketika orang berada di medan perang. Yaitu bahu bertemu dengan bahu dan kaki bertemu dengan kaki mata kakinya. Diatur soft yang rapi dan imam itu tidak takbir dulu sebelum softnya sudah rapi. Jadi yang benar setelah komat iman imam tidak langsung takbir tapi imam mengatur soft dulu atau wakilnya telah beres semuanya baru imamnya takbir. Soft ini, maka seluruh muslimin jamaah salat maghrib rahimahumullah kelihatannya sepele soft ini. Padahal soft ini prinsip. Sebuah masjid yang softnya itu rapi, kehidupan mereka di kampung juga rapi. Mereka rukun, mereka damai. Kalau softnya tidak rapi, berarti kehidupan mereka di kampung tidak rukun, tidak damai. Kalau ngatur soft aja nggak bisa, apalagi ngatur kehidupan di masyarakat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan orang yang tidak mengatur sopnya, "Au la yufalifannallahu baina wujuhikum." Allah akan menyelisihkan di antara wajah atau hatimu kalau tidak mau merapikan sop. Jadi insya Allah kalau ada yang ngatur sopnya ya kita berterima kasih. Terima kasih, alhamdulillah. Dan sop yang aturannya itu paling ketat yang pernah saya dapatkan adalah di Yaman di tempatnya Syekh Abu Abdurrahman Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i di Damas. Di masjid beliau itu softnya luar biasa rapinya seperti orang ketika di medan perang. Jadi setelah komat imam tidak terburu-buru takbir sebelum softnya benar-benar sudah rapi semuanya. Jadi setelah komat imam nunggu dulu. Ada satu jamaah yang atur soft. Soft pertama, soft kedua, soft ketiga, soft keempat sampai soft terakhir, setelah yang terakhir rapi, baru dia memberitahu sudah beres sempurna sopnya baru imamnya takbiratul ihram. Masya Allah nikmat. Sholat itu kalau ngatur sop itu nikmat sekali. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mau ngatur sop dan kita juga mau diatur. Karena biasanya orang-orang itu marah kalau diatur, nggak terima, nggak terima, diatur marah. Padahal mestinya kita terima kasih, alhamdulillah ada yang mau ngatur, sop nikmat. Kemudian masyarakat muslimin jamaah salat maghrib rahimahumullah Kajian saya kalau hari Sabtu tentang akhbaru salaf, berita-berita tentang salafus saleh. Kisah-kisah tentang salafus saleh dan ini memberikan motivasi kepada kita supaya kita tahu siapa mereka dan kita bisa membandingkan diri kita dengan mereka. Ternyata kita masih jauh dari mereka, belum ada apa-apanya. Yang lalu telah diceritakan panjang lebar bagaimana tentang semangat salafus saleh yang tinggi untuk mencari akhirat. Sehingga para salafus soleh mengatakan, orang-orang umum, orang awam itu mengatakan qimatun nas ma ma yuhsin. Qimatu kulli mri'in ma yuhsin. Nilai seseorang itu adalah dari kepandaiannya. Kalau kita akan mengatakan begitu ya. Nilai seseorang dari kepandaiannya. Orang itu dinilai dari kepandaiannya, dari ilmunya. Itu orang awam. Tapi kalau orang khusus, orang kosoh, para ulama, mereka mengatakan qimatu kulli mayat teluk. Nilai seseorang adalah dari cita-citanya. Jadi orang itu dinilai dari cita-citanya, keinginannya apa. Dari keinginan itulah kita bisa tahu siapa diri kita atau siapa tentang orang itu. Kalau orang keinginannya hanya duniawi, materi, berarti ini orang yang seleranya rendah. Ini orang yang kecil, seleranya materi duniawi. Karena selera dia adalah sayap nyamuk. Atau bahkan lebih rendah dari sayap nyamuk. Selera dia adalah bangkai kambing yang cacat, yang cacat. Bahkan lebih hina dari bangkai kambing yang cacat. Karena seleranya, keinginannya materi duniawi. Kalau orang seleranya adalah akhirat, mencari akhirat, ingin mendapat ridha Allah, ingin memandang wajah Allah yang maha mulia, maka inilah baru orang yang bernilai. Kemudian juga ada ucapan-ucapan dari salafus soleh bahwa dalam amalan akhirat kita jangan mau kalah dengan orang. Fastabiqul khairat. Jangan mau kalah. Bukan karena manusia, karena Allah lillahi taala, tapi jangan mau kalah berlomba-lomba. Sehingga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya, fanafisu fil akhirah." Apabila kamu melihat orang itu mengalahkanmu dalam urusan duniawi, materi, maka kamu jangan mau kalah. Kalahkan dia dalam urusan akhirat. Jadi dia mengalahkan kamu dalam urusan duniawi materi, tidak masalah. Kalahkan dia dalam urusan akhirat. Bersaing dalam urusan dunia tercela, bersaing dalam urusan akhirat itu yang baik. Persaingan yang sehat tetap niatnya adalah lillahi taala. Sebagaimana juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala bersaing. Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala ingin saya hari ini ingin mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq Beliau datang ke Rasulullah SAW membawa separuh hartanya. Ini ya Rasulullah sodakoh. Ketika itu Rasulullah membuka pintu sodakoh. Lalu Rasulullah SAW tanya, apa yang kamu sisakan di rumahmu? Yang aku sisakan adalah separuhnya ya Rasulullah. Ternyata sahabat Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, Ya Abu Bakar, ma abaqaita li ahlik? Wahai Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Kata beliau, "Abaqaitu lahumullaha wa rasulah." Yang aku sisakan untuk keluargaku adalah Allah dan Rasulnya. Sehingga sahabat Umar radhiyallahu taala mengatakan, "La usbikuhu ila syai'in abadan." Aku tidak akan pernah bisa mengalahkan sahabat Abu Bakar sedikit pun. Jadi berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Kemudian yang terakhir kita membahas tentang ucapan sahabat Umar bin Abdul Aziz, bukan sahabat ya khalifah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah, tapi beliau dikenal dengan Al-Khalifah Ar-Rashid. Sehingga para ulama memasukkan beliau dalam lima khalifah. Al-Khulafa Ar-Rashidun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang kelima Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala mengatakan innali nafsan tawaqa. Saya mempunyai jiwa ini yang selalu menginginkan ketinggian, tidak pernah puas. Kalau saya sudah dapat sesuatu, saya ingin lebih yang lebih afdal lagi, tidak mau diam. Jadi beliau ini orang yang aktif, tidak bisa puas kepada satu keadaan. Sudah dapat yang afdal, tapi ingin lebih afdal lagi. Sampai akhirnya beliau mendapatkan jabatan duniawi yang paling tinggi. Jadi khalifah. Khalifah saat itu itu jabatan paling tinggi. Tidak ada lebih tinggi. Dia penguasa nomor satu di dunia saat itu. Di dunia kaum muslimin. Kata beliau. Wa innaha lamma nalat hadihil manzilah ya'ni al-khilafah walaysa bid dunya manzilah a'la minha taqat ila ma huwa a'la minha ya'ni al-akhirah. Setelah aku mendapatkan kedudukan sebagai khalifah yang merupakan kedudukan paling tinggi di dunia. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Tapi ternyata jiwaku tetap kepingin yang lebih tinggi. Akhirnya jiwaku mengarah kepada akhirat. Yang lebih tinggi adalah akhirat. Khalifah paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi. Lebih tinggi adalah akhirat. Akhirnya beliau mengarah kepada akhirat. Beliau menjadi khalifah dengan yang terbaik luar biasa dan beliau benar-benar insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mahasiswa muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, malam ini kita masuk kajian yang baru lagi tentang berita-berita salafus saleh, bagaimana semangat mereka. Ada pepatah yang mengatakan man jadda wajad walaita man sahira kaman raqad. Sesungguhnya orang yang bersungguh-sungguh pasti dia mendapatkan. Jadi kalau kita ingin dapat harus sungguh-sungguh. Pasti dapat. Dan orang yang begadang untuk ibadah di malam hari tidak sama dengan orang yang tidur. Orang begadang malam hari, sholat. Dia sholat, berdoa, ngaji Quran, munajat. Tidak sama dengan orang yang tidur. Beda ini dengan itu. Sungguh-sungguh. Manjat wajat. Orang sungguh-sungguh pasti dapat. Tinggal yang kita cari apa, dunia atau akhirat atau dua-duanya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sebenarnya kalau dua-duanya itu mustahil. Itu hanya teori, retorika. Memang banyak orang mengatakan cari dunia dan akhirat dua-duanya, tapi ini teori, retorika. Kenyataannya tidak bisa. Kalau kita lebih mengutamakan akhirat, dunia kita akan kurang. Kalau kita lebih mengutamakan dunia, akhirat kita akan kurang. Karena bagaimanapun juga dunia dengan akhirat nggak mau disatukan. Milih salah satunya. Dunia nggak mau dimadu. Kata dunia kamu milih aku atau dia. Milih aku aku saja, Milih dia dia saja. Kemudian di sini ada ucapan yang sangat indah pula dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala tentang orang-orang yang suka membuang-buang waktu, membual. Ketika itu beliau diajak untuk ngobrol-ngobrol, nggak ada faedahnya. Ayo kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, nggak ada faedahnya, buang-buang waktu. Lalu beliau Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala mengatakan, "Wa ainal faragh? zahab al-faragh, fala faragha illa indallah." la mustaraha lil 'abid illa tahta syajarati tuba. Kata beliau, mana ada waktu yang luang? Sudah hilang waktu untuk bersenang-senang dan bersantai-santai. Tidak ada waktu bersenang-senang kecuali ketika kita berada di sisinya Allah. Tidak ada istirahat bagi seorang hamba kecuali di bawah naungan pohon tuba yaitu di surga nanti. Subhanallah. Ini menggambarkan betapa sahabat eh, betapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini hidupnya itu penuh dengan aktivitas yang baik. Jadi kata beliau tidak ada waktu luang dibuang cuma-cuma tidak ada. Sia-sia ngobrol-ngobrol tidak ada. Sibuk-sibuk. Kalau mau santai nanti di surga berada di bawah naungan pohon tuba, sajarah tuba, baru santai, baru istirahat. Sebelum itu tidak ada istirahat. Di dunia tidak ada santai, tidak ada. Yang ada adalah kita berusaha untuk mencari ketenangan, berzikir kepada Allah. Santai tidak ada. Subhanallah. Orang-orang model gini yang jiwanya benar-benar menggelora dan menggelora. Tujuannya Allah, Rasulullah SAW, tujuannya akhirat. Orang-orang model gini, benda-benda mati ini cinta kepada dia. Benda mati jangan dikira mati berbicara, cinta kepada dia. Seperti Rasulullah SAW. Sampai-sampai apa namanya pohon yang dijadikan sebagai mimbar beliau ketika ditinggal oleh beliau dibuatkan mimbar baru itu pohonnya nangis rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun kelihatannya benda mati bisa nangis sahabat dengar tangisannya nggak mau ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya Rasulullah turun dari mimbar baru dilus-lus eh, cuk sayang cuk suruh diam benda mati cinta kepada dia karena jiwanya yang bersih demikian pula beberapa sahabat sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Ammar bin Yasir, sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhum. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim serta yang lainnya, sanadnya dinyatakan hasan oleh At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal jannata latastaqu ila thalathah." Ali wa Ammar wa Salman. Sesungguhnya surga itu rindu kepada tiga orang. Kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Ammar bin Yasir, dan kepada Salman Al-Farisi. Surga rindu kepada beliau. Bukan beliau rindu kepada surga saja. Surga rindu. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib Wa ma adrakum Ali bin Abi Thalib. Tahukah kamu siapakah Ali bin Abi Thalib itu? Innahu Amirul Mukminin, innahu Habibullah wa Habibu Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah kekasih Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat sedikit tentang sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu Amirul Mukminin tidak diragukan siapa beliau. Siapa beliau tidak diragukan lagi. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ketika perang Khaybar Ketika perang Khaybar menyerbu benteng Yahudi yang paling kokoh Berapa hari nggak bisa ditembus Yahudi keterlaluan ya Mula-mula Islam itu baik dengan mereka Rasulullah baik dengan mereka Tapi mereka selalu ingkar janji membuat onar dan yang lainnya Sampai mereka akhirnya diperangi Benteng mereka yang paling kokoh nggak bisa ditembus Sehingga Rasulullah SAW mengatakan Kata beliau, la a'tiyana ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh yaftahu Allah ala yadayhi. Besok saya akan memberikan bendera ini kepada satu orang, bendera. Kalau diberi bendera berarti dijadikan sebagai komandan, panglima. Satu orang yang orang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya cinta kepada orang itu dan Allah memberikan kemenangan melalui tangannya. Tiga pangkat besar. Orang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini wajar. Yang kedua, Allah dan Rasulnya cinta kepada orang itu. Ini yang hebat luar biasa. Dan yang ketiga, Allah memberikan kemenangan melalui tangannya. Besok tapi, kalau misalnya hari ini Sabtu, besok hari Ahad. Sehingga malam itu para sahabat semuanya bertanya-tanya, Siapa kira-kira ya? Siapa kira-kira ya orang itu? Sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, "Ma ahbabtul imarata illa yawma idzin." Aku tidak pernah ingin mendapat jabatan kecuali saat itu. Aku benar-benar ingin dapat jabatan. Karena tiga sifat yang luar biasa tadi itu. Akhirnya malam itu sahabat bertanya-tanya siapa, siapa, siapa, siapa, nggak ketemu. Keesokan harinya semua sahabat kumpul di depan Rasulullah SAW. Masing-masing ingin dialah yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Semuanya menampakkan diri ke hadapan Rasulullah SAW. Ternyata beliau malah mencari yang tidak ada. Beliau mengatakan, "Aina Ali bin Abi Talib. Mana Ali bin Abi Talib? Kok tidak kelihatan saya? Tidak ada di sini. Akhirnya mereka mengatakan, "Huwa yastati aini." Wahai Rasulullah, beliau sedang sakit mata. Tidak hadir, beliau ada di kemah sana sakit mata. Lalu Rasulullah selesai memerintahkan sahabat untuk memanggil sahabat Ali bin Abi Thalib. Dipanggil beliau, didatangkan, lalu oleh Rasulullah SAW diludahi matanya dan berdoakan, diludahi dan didoakan. Langsung sembuh total, tidak pernah sakit lagi. Ini diantara mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ludah beliau itu wangi baunya, tidak seperti ludah kita. Semua yang keluar dari Rasulullah itu mulia, wangi, hebat. Kemudian diberikan diberikan bendera itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Berarti beliau mendapatkan tiga gelar, cinta Allah, cinta Rasul, Allah dan Rasulnya mencintai beliau dan Allah memberikan kemenangan melalui tangan beliau. Dan memang waktu itu beliau perang hebat sekali ketika perang Khaybar, bahkan pintu gerbang bentengnya Yahudi itu dirontokkan oleh berapa orang nggak bisa. Sahabat Ali bin Abi Thalib sendirian bisa dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah anak asuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak kecil. Beliau termasuk yang pertama masuk Islam. Dan beliau juga merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Istri beliau adalah Fatimah pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para wanita ahli surga, wanita yang paling afdal di alam semesta, istri beliau. Putra-putri beliau di antaranya adalah Al-Hasan wal Husain, Sayyidah Syabab ahli jannah, dua pemuda, pemimpin para pemuda ahli surga. Sahabat Ali bin Abi Thalib ini gelarnya banyak sahih semuanya menurut ahli sunnah wal jamaah. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika jatuh wajah mengatakan mengkana mengkuntu maulahu fa aliyun maulah Para siapa yang aku pemimpinnya maka Ali juga pemimpinnya kemudian beliau mengatakan ana wa Ali bi manzilati Harun bin Musa illa annahu la nabiyya ba'di aku dengan Ali ini seperti Nabi Harun dengan Nabi Musa hanya saja tidak ada nabi setelahku Sahabat Ali bin Abi Thalib luar biasa, pangkatnya luar biasa. Tapi beliau oleh Allah diuji dengan ujian yang luar biasa. Ujian yang dialami oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Orang itu kalau semakin dicintai Allah, semakin diuji oleh Allah dengan ujian yang hebat. Semakin tinggi imannya, semakin kuat imannya, semakin diuji dia. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma salihun thumma al-amtal fal-amtal yubtalan nas ala qadri dinihim fa'in wujida fi dinihi salaba zida fil bala' Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan yang setelahnya serta yang setelahnya. Masing-masing orang itu diuji tergantung kadar keimanannya. Semakin kuat imannya, semakin hebat ujiannya. Sahabat Ali bin Abi Thalib ini ujiannya luar biasa. masa sahabat Abu Bakar lewat, masa sahabat sahabat Umar lewat, masa sahabat Utsman lewat. Lalu setelah meninggalnya sahabat Utsman terjadi fitnah. Sahabat Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah yang keempat di antara al-khulafa ar-rasyidun. Mulailah muncul fitnah yang macam-macam. Terjadi beberapa peperangan bahkan di kalangan sahabat yang dikenal yang dikenal dengan perang Siffin Beliau dengan sahabat Muawiyah dengan bala tentaranya, kukur ribuan sahabat. Peperangan lagi antara beliau dengan sahabat dengan ibunda Aisyah dan pasukannya. Sebenarnya bukan keinginan ibunda Aisyah, tapi para provokator yang suka membuat panas suasana dimanapun mereka berada. Fitnah, perang Jamal, berapa ribu sahabat yang meninggal dunia. Sampai akhirnya juga muncul kelompok-kelompok yang ingin memberontak pemerintahannya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sehingga beliau ini dalam ketika menjadi khalifah diuji banyak dengan para pembangkang, para pembangkang. Dan beliau sabar luar biasa, sabar beliau menghadapi para pembangkang. Ini ujian, mari kita lihat. Ini orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta Allah, cinta Rasul, tapi ujiannya berat jadi orang sekeliling beliau adalah para pembangkang, orang-orang munafik. Tapi beliau sabar sekali. Sampai di antara doa terakhir beliau, doa terakhir beliau yang beliau panjatkan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala dan juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Di antara doa beliau, Allahumma inni qad malaltuhum wa qad malluni وأبغضتهم وأبغضوني فأبدلني خيرا منهم وأبدلهم شرا مني سبحان الله ini menggambarkan betapa suasana hati sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala Ya Allah, sesungguhnya aku telah bosan dengan mereka dan mereka juga telah bosan dengan aku. Aku benci mereka, mereka juga benci aku. Ya Allah gantilah untuk aku yang lebih baik dari mereka dan gantilah untuk mereka yang lebih jelek dari aku. Ini menggambarkan betapa suasana hati sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi beliau tegar menegakkan kebenaran. Sehingga zaman beliau itu beliau hanya membereskan fitnah. Yang paling repot itu sama-sama orang Islamnya bertikai. Ini repot. Kalau Islam dengan kafir jelas musuhnya, hitam putih. Kalau sama-sama orang Islamnya, ini yang repot. Inilah namanya fitnah. Itulah sahabat Ali bin Abi Thalib yang surga rindu kepada beliau. Demikian pula kalau kita baca tentang anak-anak beliau Al-Hasan wal Husain, pemimpin para pemuda ahli surga. Al-Hasan matinya di diracun. Al-Husain matinya di Karbala dengan dibunuh cara keji luar biasa, kepalanya dipotong dibawa ke sana kemari. Ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para pemuda yang dicerca. Kekasih Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajahnya biasa dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Ammar bin Yasir mantan budak, keluarga para budak. Bapaknya bernama Yasir, ibunya bernama Sumayyah disiksa oleh majikannya dengan siksaan yang luar biasa. Ketika periode Mekah, masa Mekah, Rasulullah Muhammad SAW tidak bisa nolong mereka, tidak bisa bantu, tidak punya kekuatan. Akhirnya Rasulullah hanya bisa mendoakan, sobran ala yasir, fa inna mu'idakumul jannah. Wahai keluarga Yasir, sabar, sabar, surga menanti kamu. Tidak bisa nolong apa-apa, cuma mengatakan begitu sabar, mudah-mudahan masuk surga disiksa. Bapaknya disiksa sampai mati. Yasir radhiyallahu taala anhu. Ibunya Sumayyah disiksa dengan siksaan yang amat sangat kecil Bagaimana cara membunuhnya majikannya itu? Tombak, maaf-maaf, ditancapkan di farjinya, di kemaluannya. Sehingga beliau gugur sebagai syahid dan beliau dikenal dengan awalul syahidatin bin Islam wanita yang pertama kali mati syahid dalam Islam. Sumayyah, namanya Sumayyah radhiyallahu taala anha. Demikian pula sahabat Ammar bin Yasir disiksa beliau, disiksa. Sampai beliau tidak kuat, beliau tidak tahan. Sehingga ketika beliau diperintahkan mengucapkan kata-kata kufur, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ucapkan kata-kata kufur, beliau mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hati beliau penuh dengan keimanan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan in adu ta'ud. Wahai Ammar, kalau mereka nyuruh kamu lagi, tidak apa-apa, kamu lakukan lagi. Lalu Allah menurunkan ayatnya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya penuh dengan keimanan. Ammar bin Yazid disiksa, tapi beliau sabar, beliau tegar. Ahli surga. Demikian pula sahabat Salman Al-Farisi, seorang dari Persia radhiyallahu taala anhu, beliau termasuk yang berjasa mengusulkan membuat kondak parit ketika perang kondak. Strategi perang yang tidak pernah dikenal orang Arab sehingga mereka terheran-heran dengan strategi itu dan akhirnya Allah memberikan kemenangan melalui strategi itu perang kondak. Rasulullah Alaihi wasallam mengatakan Salman minna ahlil Salman adalah keluarga kami kata Rasulullah Alaihi Wasallam. Ini orang-orang hebat Ali wa Ammar wa Salman. Surga rindu kepada tiga orang itu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Inilah orang Islam. Orang Islam itu telah memberikan dirinya untuk Allah. Orang Islam itu sudah mewakafkan dirinya untuk Allah. Diwakafkan. Saya wakafkan diri saya untuk Allah. Sudah, nurut kepada Allah, pasrah, patuh, mau diapa-apakan sami'na wa Kita akan nurut sama Allah kan? Paling enak kita menjadi seperti air, hadir dan mengalir. Yang penting kita tetap berada di atas jalan yang benar. Dan orang yang benar-benar telah mewakafkan dirinya untuk Allah, maka yang dipikirkan adalah bagaimana mencari ridha Allah, bagaimana mencari cinta Allah. Berbuat dan berbuat. Orang yang mempunyai cita-cita besar, dia adalah orang yang paling capek. Capek. Karena kadang badannya tidak mampu menerjemahkan apa yang ada di pikirannya. Sehingga dikatakan wa at'abun nas man matalibuh. Orang yang paling capek adalah orang yang cita-citanya besar. Capek dia payah. Badannya enggak kuat dengan apa yang diinginkannya. Kemudian juga bagaimana pula tentang para sahabat yang lain. Kalau tadi sahabat Ali, sahabat Ammar, sahabat Salman, surga rindu kepada mereka. Bagaimana pula dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud? Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini dikenal betisnya itu kecil, nggak wajar. Betisnya itu kecil, nggak wajar. Sahabat Abdullah bin Mas'ud yang beliau pernah ngaji Al-Quran Rasulullah setelah mendengarkan bacaannya dan Rasulullah nangis hasbuk hasbuk cukup cukup Rasulullah nangis beliau ketika itu tersingkap oleh angin kainnya sehingga tampak petisnya yang kecil itu lalu sebagian kaum tertawa mentertawakan petisnya mengejek, meledek. Oh, ini betulnya kecil, cacat dan semisalnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur, "Mimma tatakun, Apa yang kamu tertawakan? Dan mereka menjawab, "Ya Nabi Allah, min rifati saqaihi." Ya Rasulullah, kami tertawa karena kecilnya kedua betis Ibnu Mas'ud ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, Walladhi nafsi biyadihi lahuma atqalu fil mizan min Uhud. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya demi Allah. Sungguh kedua betis Abdullah bin Mas'ud dalam timbangan Allah lebih berat dari gunung Uhud. Allahu Akbar. Jangan dihina. Walaupun ini orang penampilannya nggak menarik, betisnya kecil, kayak cacat, tapi di sisi Allah beliau bernilai Kedua betis beliau itu lebih berat daripada gunung Uhud. Allah Akbar. Allah tidak melihat muka kita, tidak melihat bentuk kita. Yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amal. Inna Allah la yandur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yandur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat rupamu, tidak melihat bentukmu. Yang dilihat oleh Allah adalah hatimu dan amalmu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, Imam Ahmad dengan sanad yang syaitun qawiyun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Tidak ada bahagia sejati kecuali setelah kita masuk ke dalam surga. Inilah dunia capek, payah, usaha, usaha dan usaha. Sehingga orang mukmin itu nanti mati keningnya berkeringat. Innal mu'min yamutu bi arafil jabin. Orang mukmin mati keringatnya apa keningnya berkeringat. Di antara tanda husnul khatimah orang mati keningnya berkeringat. Maksudnya apa? Maksudnya orang mukmin itu beramal terus sampai mau mati pun beramal. Sehingga masih ada bekas keringatnya menjelang mati. Al Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah ditanya suatu ketika, "Ya Imam, mata yajidul 'abdu ta'mar raha?" Wahai imam, kapan seorang itu merasakan bahagia yang sejati? Yang sebenarnya. Dia mengatakan inda awal qadamin yad'uha fil jannah. Ketika kakinya telah menginjak pertama kali di surga. Jadi kalau sudah menginjakkan kaki di surga, baru bahagia yang sejati, yang hakiki. Sebelum itu tidak ada. Memang dunia adalah tempat capek, tempat payah. Kalau santai, nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kemudian ada riwayat pula dari salafus soleh ini sangat indah yang menggambarkan pertama mereka itu beramal dan beramal siang dan malam. Qala ba'du salaf laqitu rajulan fil bariyah. Berkata sebagian salaf Aku berjumpa dengan satu orang di padang pasir. Ketemu dengan seseorang. Fakultu min aina. Lalu aku tanya kepada dia, "Kamu dari mana?" Dia menjawab, "Min 'indi qaumin la tulhihim tijaratun wala bai'un 'an dzikrillah." Aku dari tempatnya satu kaum yang perniagaan mereka dan jual beli mereka tidak membuat mereka lalai daripada berzikir kepada Allah. Fakultu wa ila aina dan tujuanmu kemana sekarang ini? Dia jawab, ila qaumin tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a ila akhir ayat. Tujuanku adalah kepada kaum yang mereka menjauhkan lambungnya dari tempat itu. Maksudnya apa ini? Maksudnya di sini ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, beliau akan ditanya, "Kamu dari mana?" Lalu beliau menyisir firman Allah di dalam surat An-Nur ayat nomor 37. Yaitu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamissalah tentang orang-orang yang walaupun mereka mencari dunia, berniaga, berjual beli, tapi mereka tidak pernah lalai daripada mengingat Allah. Tetap ingat Allah, ingat halal haram, tetap berzikir kepada Allah, tetap sholat dengan benar, tetap amalkan agama dengan benar. Artinya, kalau siang mereka itu mencari dunia, mencari dunia. Akhirat tetap nomor satu, tapi mereka juga mencari dunia. Akhirat di nomor satu kan. Dunia yang halal, halal halalan taibat. Kemudian kamu mau pergi kemana sekarang? Pergi kepada kaum yang tata jafa junubuhum anil madaji'i. Yaitu surat As-Sajdah ayat nomor 16. Yaitu tentang orang-orang yang rajin sholat tahajud. Artinya kalau malam waktunya dihabiskan untuk ibadah. Siang cari dunia, tapi tetap akhirat di nomor satukan. Ingat Allah, ingat halal haram. Malah beribadah. Subhanallah. Inilah orang yang benar-benar untung. Dan kita jangan termasuk orang yang kalau siang banyak maksiat, kemudian kalau malam banyak tidur. Sehingga kita termasuk orang-orang yang rugi. Siang maksiatnya banyak, malam tidurnya banyak, dan di akhirat ruginya adalah rugi yang banyak. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimahumullah Ini adalah beberapa contoh dari salafus soleh. Mereka benar-benar mengorbankan diri mereka untuk Islam semuanya. Dirinya diwakafkan untuk Islam. Wakaf. Saya wakafkan diri saya untuk agama Islam. Paling enak. Darah kita, harta kita, semua kita adalah Islam. Dan Islam pasti diberi oleh Allah kemenangan. Masa depan di tangan siapa? masa depan yang sebenarnya di tangan Islam. Islam ini pasti menang mau tidak mau. Ini sudah janji Allah. Coba kalau bapak-bapak dan ibu-ibu membuka ayat Allah di surat Al-Furqan ayat nomor satu Surat Al-Furqan ini adalah surat yang turun di Mekah. Periode susah, tertindas, nggak punya kekuatan sama sekali. Tapi ayat yang nomor satu berbunyi Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci zat yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya agar supaya Al-Qur'an itu menjadi peringatan bagi lil 'alamin, bagi alam semesta. Ini ayat, ini surat ini turun di Mekah. Periode susah, 13 tahun susah, tertindas, gak punya kekuatan. Dihina, dicaci, difitnah, dipojokkan, diintimidasi, dan macam-macam. Tapi apa kata Allah? Al-Quran ini diturunkan untuk alam semesta. Artinya Islam pasti menguasai dunia. Mau tidak mau, sunnatullah ini. Mau tidak mau. Sehingga Rasulullah selalu optimis, Islam menang. Islam menang. Apalagi juga dalam sabda-sabda beliau, beliau sering mengingatkan. Di antaranya di dalam riwayat Muslim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah zawa liyal Arq faraitu masyariqaha wa magharibaha, wa inna ummati sayablughu mulkuha, ma zuyali minha. Sesungguhnya Allah itu mengumpulkan bumi di hadapanku, sehingga aku bisa melihat semuanya barat, timur, semuanya kelihatan kata Rasulullah. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai seluruh dunia itu. Jadi Islam akan menguasai dunia. Islam itu semakin dipojokkan, semakin membuat orang penasaran dengan Islam. Sehingga dia selalu kepingin belajar Islam. Setelah belajar Islam, ternyata tidak sama dengan yang didengar. Islam itu indah. Akhirnya dia malah masuk Islam. Semakin dipojokkan, semakin promosi gratis. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Ibnu Hibban dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Al Albani dalam As Sahihah nomor 2, kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqlughunna hadzal amr ma balagha al-lail wan nahar wa la yatruku Allah baita madarin wa la wabarin illa adkhalahu hadzal din في عز عزيز أو في ذل دليل عزا يعز الله فيه الإسلام وذلا يذل فيه الكفر kata Rasulullah SAW sungguh agama ini akan mencapai sebagaimana yang telah dicapai oleh siang dan malam artinya Islam akan menguasai dunia semuanya tidak tersisa rumah yang terbuat dari batu dan rumah yang terbuat dari dari bulu, melainkan akan masuk ke dalamnya agama Islam. Rumah dari batu perkotaan, rumah dari bulu pedesaan. Mulai dari kota sampai desa sampai pelosok Islam masuk. Dengan kemuliaan orang yang mulia atau kehinaan orang yang hina. Yaitu kemuliaan yang Allah memuliakan Islam dengan kemuliaan itu atau kehinaan yang Allah menghinakan kekafiran dengan kehinaan itu. Jadi Islam pasti menang, jangan khawatir. Ini masa depan di tangan Islam. Dan sekarang ini kelihatan di seluruh dunia Islam ini maju. Semakin dipojokkan, semakin orang penasaran. Dan umat Islam sekarang semakin menyadari betapa perlunya persatuan. Lebih banyak kita mencari titik temu daripada mencari titik beda. Toh kita ini banyak ketemunya. Bedanya cuma sedikit. Tapi gara-gara hawa nafsu, yang sedikit, yang kecil jadi besar. Sama yang buahnya jadi dilupakan. Kan sampai nyadari di mana-mana, seluruh dunia, sudah mulai nampak. Kemenangan di tangan Islam. Orang Islam akan dimuliakan Allah. Orang kafir yang dengan kekafirannya nggak mau tunduk, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sinilah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah yang menjadikan mereka para salafus saleh semangat mengejar semuanya. Demikian pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil. Surat ini lebih khusus berbicara tentang perintah untuk sholat tahajud. Ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا dan seterusnya Kalau kita baca ayat ini sangat indah, apalagi kita baca tafsirnya, di antara artinya adalah wahai orang yang berselimut, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Kalau malam yang banyak tahajudnya, jangan banyak tidur. Yaitu kamu bangun separuh malam atau kurang sedikit dari itu atau lebih dari seperdua itu dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Kalau tahajud sambil baca Al-Quran. Kalau nggak apa-apa, sambil lihat nggak apa-apa. Kemudian sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Inna fi alika qawlan thaqila. Wahai Rasulullah, kamu akan diberi tugas yang sangat berat. Karena itu kamu harus rajin sholat tahajud yang membuat kita tegar menghadapi kehidupan di antaranya adalah sholat malam. Maka dari itu para nabi semuanya sholat malam. Orang-orang sholat, salafus soleh sholat malam membuat mereka tegar menghadapi kehidupan. Berdoa dengan Allah, berdoa, bermunajat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wa aqwamu qila." Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Jadi maksudnya orang kalau rajin sholat malam jiwanya akan kuat. Siap menghadapi kehidupan yang keras dan kejam ini. Demikian pula orang kalau baca Quran pada waktu malam lebih meresap, tenang, ya, tenang jiwanya, suasana tenang, pikiran tidak kacau. Ayat ini Masya Allah Jamaah sekalian rahimahumullah Ketika sudah turun ayat ini Rasulullah Muhammad SAW Mengatakan kepada istrinya yang tercinta Ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala Apa kata Rasulullah SAW Mada ahdun naum ya Khadijah Mada ahdun naum ya Khadijah Wahai Khadijah telah lewat waktunya tidur Sekarang bukan waktu tidur lagi Sekarang waktunya usaha waktunya berbuat, sekarang waktunya tahajud, waktunya berjuang bersama. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Jadi kata beliau, "Madha ahdina naum ya Khadijah." Wahai Khadijah, telah lewat waktunya tidur. Bukan waktunya tidur, bukan waktu santai. Nanti santai ketika tidur. Nah. Dan beliau benar-benar membuktikan ini. Kalau sholat malam sampai kaki beliau mengangkat. Sehingga istri beliau yang tercinta Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Wahai Rasulullah, lima fa'ata hadza wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara." Ya Rasulullah, kenapa Anda salat sampai-sampai Anda bengkak? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang. Ya Rasulullah, apa kata beliau? Apalah nu abdan syakura apakah tidak sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur nikmat Allah kepada aku banyak aku harus bersyukur kepada Allah di antara bentuk syukur adalah salat malam salat malam inilah bahasa muslimin jamaah salat maghrib rahimahumullah bagaimana tentang para soleh bagaimana juga tentang Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita, tapi karena waktunya terbatas, Masuk ya, termasuk waktunya ya. Di Quran itu ada satu ayat yang kelihatannya itu tidak ada apa-apa, tapi ternyata oleh Ibnu Qayyim ditafsirkan dengan tafsiran yang luar biasa. Insya Allah nanti pada waktu berikutnya saja, pada waktu saya akan dibacakan tafsir itu yaitu di surat An-Najm ayat nomor 42. Ayatnya ada cuma berbunyi wa anna ila rabbikal muntaha. Itu aja. Wa anna ila rabbikal muntaha dan bahwasanya kepada Tuhan pula kesudahan segala sesuatu. Kepada Allah lah puncaknya segala sesuatu. Pusatnya Allah. Kan biasa ayatnya kan? selesai itu aja. Tapi oleh Ibnu Qayyim ditafsirkan dengan takbiran yang luar biasa. Insya Allah pada waktu berikutnya saja mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan semua menjadikan kita istiqomah dan kemudian kita tutup dengan husnul khotimah. Allahumma warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah